Masya Allah banyaknya Sebagian ikhwan menilai bahwa asatidah ahlu sunnah telah mendolimi Ustadzul Akmal karena beliau tidak pernah terjatuh dalam perkara manhaj. Masya Allah. Dan terus sampai saat ini tidak ada ulama yang mentahdir beliau. Apa benar hal tersebut? Tidak benar. Nah, para masyai sekian kali menasehati dan menasehati. Nah, tetapi apa daya yang bersangkutan tidak pernah berubah menjadi baik sehingga Syekh Bukhari Abdullah Al-Bukhari hafizahullah nah mentahdir dirinya nah, melarang untuk belajar dan menimba ilmu darinya Wal waqi khairu syahid. Berapa banyak orang yang dia dolimi. Terutama yang di sana, di Sumatera sana. Ikhwah yang di sana mengeluh sekian banyak. Kota bahkan bukan hanya di pekan barunya Selalu saja kerusakan yang dia buat dalam dakwah dengan mudahnya, dengan cepatnya lisannya. Fulan begini, fulan begitu, berapa banyak korbannya sudah. Belum lagi yang lain-lainnya. <clears throat> Sehingga dakwah banyak tercoreng karena sikap dan ucapan perbuatannya para asatidah hafizahumullah bersabar banyak terhadapnya dinasehati, diajak ke daurah, nasehati oleh para ulama, para ulama kita, para masyaih kita. Kita serahkan kepada yang lebih alim, lebih hikmah dari kita. Tapi kenyataannya seperti itu. Tidak ada perubahan. Nas'alallah al-afiyah wassalamah. Bukankah ahlu sunnah tidak membenarkan bermadhab Lalu kenapa beberapa ulama terdahulu disebut dengan madhab misal Ibnu Rajab Al-Hambali dan lainnya. Barakallahu fiqh eh, Uh, kalimat tidak membenarkan bermadhab perlu ditinjau ulang apa yang dikehendaki. Kalau yang dimaksud uh, madhab untuk di pegangi seseorang dan dia ikuti segala apa yang telah ada dalam ketetapan madhab tertentu tersebut, Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi, dan karenanya dia menolak dalil, menolak ayat, menolak hadis karena bertentangan dengan madhab yang dia pegangi, maka ini tentunya batil dan terlarang. Tetapi kalau yang dikehendaki dengan madhab belajar ilmu sesuai dengan usul madhab tertentu dan banyak para ulama seperti itu awal mereka ketika menuntut ilmu belajar dengan pokok madhab Imam Ahmad karena tiap madhab punya usul begini usul madhabnya Ibnu Qayyim sebutkan dalam Ilamul Muwaqqi'in nah dalam Badaul Fawaid madhab Imam Syafi'i begini pokok-pokoknya nah, dalam masalah kaidah-kaidah fikih itu yang dipelajari ngikuti ini nah, tapi begitu kemudian dia paham dalil dia mengerti punya malaka kemampuan ilmiah yang dia ikuti nas dalil kalaupun madhabnya bertentangan ya madhab dia tinggal dia mengikuti nas yang ada maka madhab bermadhab dalam artian seperti ini tidak tercela dan tidak ada ulama yang melarang. Dan banyak aimah bahkan mengikuti yang semacam ini. Nah, itu terkait pertanyaan tadi. Ada berita mengatakan seluruh ulama Yaman mentahdir Syekh Hanif bin Break. Apa benar berita tersebut? Benar. Terus sikap kita bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, jangan dianggap. Selesai, anggap angin berlalu. Barakallahu banyak catatan tentunya di dalam Eh, tulisan tersebut yang pertama mungkin yang kita tahu dari para ulama kita dan masyaih kibar Syekh Robi, Syekh Ubaid mereka ridho terhadap Syekh Hani Hafizahullah mereka memuji dan memberi tazkiyah padanya nah, itu yang kita tahu dari mereka. Wal barokah ma'akabirikum. Ingat itu. Di sini ketika ada fitnah amalkan. Barokah ada bersama para ulama besar kita. Yang lebih lama dan jauh lebih lama mendahului dalam dakwah, lebih hikmah, lebih ilmu dan seterusnya. Barokah bersama mereka. Jaga Itu pertama. Yang kedua, bahwa mereka yang mengeluarkan bayan ini terhadap tahdir, tahdir syaha ini gharib amruhum ajib. Aneh. Aneh dari banyak sisi sudah. Yang pertama, mereka orang yang getol dan sekian kali nah, dan selalu mendengung-dengungkan kalimat sibukkan dengan ilmu. Wala, kalian sibukkan dengan ilmu. Jangan ya, enggak usah bantah, enggak usah sibukkan dengan membantah, enggak usah sibuk dengan mentahdir. Ilmu, ilmu, ilmu, ilmu gitu. Ini suara mereka. Muhammad Imam di markisnya, Abdurrahman Adani di markisnya dan yang lain. Taib. Sekarang siapa yang mentahdir? Katanya sibukkan dengan ilmu. Kalian kenapa tidak sibukkan diri kalian dengan ilmu? Kenapa kalian mentahdir? Terapkan kaidah kalian sendiri pada diri kalian. Apakah kemudian seperti yang bahasa sering mereka katakan e MSG Manhattan standar ganda untuk orang lain ada manhaj tersendiri untuk diri mereka ada manhaj tersendiri nggak boleh bagi orang mentahdir boleh bagi mereka untuk mentahdir ishadal kalam mana semacam apa seperti ini gharib taib yang kedua di masa hajuri tujuh tahun kurang lebih hajuri yang Yahya al-Hajuri dan Hajawiro bersamanya yang memporak-porandakan dan merusak dakwah habis-habisan. Dan tidak ada markis yang selamat dari lisannya. Termasuk tujuh penanda tangan atau enam di mereka. Tujuh sepertinya. Nah. Gak ada yang selamat satupun dari hajuri. Semuanya kena. Bil batil. Dengan batil bahkan. Dicela, dimaki. Nah. mereka semua tidak satupun apalagi bertuju semacam ini mengeluarkan penjelasan tahdir terhadap hajuri yang merusak memporak-porandakan dakwah memecah belah dan seterusnya le kenapa tujuh tahun bukan tujuh hari bukan tujuh minggu bukan tujuh bulan kan tanda tanya besar ada apa ini Orang punya akal, barakallahu fi. Kamu bukan sapi, kerbau yang ditusuk hidungnya kemudian bisa diseret ke sana kemari. Nah, kamu punya akal berpikir, kenapa semua ini? <clears throat> ini tentang mereka sekilas cuplikan tentang mereka belum lagi seperti yang Syekh Ali Hudayfi Habibullah sebutkan memang cara mereka menyelesaikan masalah dari dulu kita nggak kaget ya semacam itu aneh nggak paham kita dan para ulama pun nggak paham tentang cara mereka ini dari masa fitnahnya Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri dan nah, begitu. Nah, ini mereka. Di masa Abul Hasan pun sama. Muhammad Imam mengatakan Abul Hasan bagiku adalah imam dan aku tidak rela siapapun yang mengkritik dia. Begitu pula Al-Burai. Bahkan ketika malzama tulisan Syekh Rabi telah keluar membantah Abul Hazan, Al-Burai mengatakan itu tulisan fitnah dan dia larang untuk disebarluaskan. Ini Burai. Bukan hal baru kalau sekarang kemudian Syekh Hani ditahdir oleh mereka. Jangan kaget. Nah, diharapkan, diinginkan mereka menjadi baik, bertobat, malah dikagetkan orang dengan omongan-omongan baru yang mengundang tanda tanya besar. Muhammad Imam mengatakan tidak ada jihad kecuali bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada nabi dan beliau katakan perangi sekelompok dari muslimin ini maka kita akan perang, akan berjihad. Gak ada nabi berkata begitu ya kita gak akan perang. Gak ada perang kalau gak ada Rasul berkata demikian. Dan ini dia seperti Syekh Ubaid sebutkan, yang antum telah baca bantahannya. Kesesatan besar celaan maknanya kepada sekian banyak umat a'immah. Tapi Abu Bakar ketika memerangi murtadin, memerangi kelompok-kelompok ini, nah nggak ada Rasul di zamannya. Salah Abu Bakar. Apa Rasul hidup di saat itu kemudian mengatakan Abu Bakar perangi mereka ini. Para sahabat memerangi Khawarij dan sepakat a'immah buhat para pemberontak dan Khawarij Muslim kota utarik muslim tidak dikafirkan pembegal perampok diperangi pemerintah harus memerangi mereka ada mengganggu nah tapi salah karena Rasul nggak hidup dan mengatakan perang jihadlah bersama mereka dan yang lain-lain sudah nah, ini Muhammad Imam dan sampai saat ini kalau dia memanggil Abdul Majid Az-Zindani, dia sebutkan Fadilatul Syekh Al-Walid. Orang tua. Ini bapaknya. Bapak kita dalam dakwah kita mereka maksudnya. Padahal Zindani termasuk yang menyeru kepada persamaan agama. Ainal wala, ainal bara, ainal bughd fillah. Mana kebencian karena Allah? Masaki. Woi lebih miskin lagi yang menganggap ini senjata. <laughs> Miskin. Senjata tumpul, berkarat, dia anggap, wah ini senjata ampuh ini, makanya, woi ini itu, nih tulisan tahdir dari ulama Yaman kepada Hanif bin ini bangga banggakan oleh Sono. Nah. Ya terlalu suci majelis kita untuk menyebut namanya, sayang. Walhasil mereka seperti itu. Bagaimana memadukan perkataan Imam Syafi'i bila kamu dalam keadaan semangat lakukanlah sebanyak kebaikan. Dengan sabda aman yang paling dijaya Allah adalah yang terus menerus meski sedikit. Barakallahu fiik, Tidak ada pertentangan. Yang dimaksud Imam Syafi'i bahwa orang itu ada masa semangatnya, ada masa kembalikan pada dirimu sendiri. Dan setiap orang, setiap kita pasti mengalaminya. Ada saatnya kita semangat. Insya Allah berikan demikian, iman sedang naik, ada harta, ya kita sedekahkan, sholat sunnah, kiamulail, mungkin witir, apa, E, duha ini itu puasa Senin Kamis ini semangat nah, ada saatnya males terus males demikian syaiton jiwa manusia mau sholat sunnah males mau bangun malam males berbeda kan masanya ya seperti itu yang dimaksud <clears throat> ada masa di masa kamu semangat <clears throat> Lah manfaatkan jika seperti itu sebelum itu masanya pergi. Ada masanya kamu turun. Nah, Adapun yang Rasul katakan itu terkait istiqamah. Amalan yang Allah cintai yang langgeng terus walaupun itu sedikit. ada Adapun Imam Syafi'i mengingatkan terkait ketika kamu semangat. Allah taala alam. menjawab Bolehkah menuntut ilmu dari yang masih gharib dan sudah berlepas diri dari Muhammad Al-Imam Ma'bar? Masih gharib ini apa maksudnya? Saya tidak paham. Kalau gharib dalam artian dia masih nggak jelas bagi kamu, masturul hal dalam keadaan majhul halu ya jangan dulu artinya sampai ada kejelasan eh, bahwa dia begini sikapnya dia ini nah dan tentunya para asatidah yang dekat dengan kamu yang ada di sekitar situ bisa kamu tanya seperti apa hakikat atau kelanjutan tentang orang yang kamu tanyakan. benar menyampaikan fatwa ulama di majelis itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak semua ustadz wajib menjawab fatwa terkait imam, al mukhafal dan lainnya. Nah. Oh, ayo qadar qadariha. Nah, jika memang kamu lihat mereka membutuhkan penjelasan ya kamu jelaskan sebatas yang masyaikh dan ulama kita bicara jangan menyampaikan sesuatu dari dirimu sendiri tetapi sebatas yang uh, kamu telah didahului kamu hanya menyampaikan kita hanya menukil dari para ulama dan masyaih kita uh, jika diperlukan bicaralah apalagi jika kamu melihat ikhwan dalam keadaan bingung dalam keadaan nggak ada kejelasan terangkan ke mereka wafakallahul jami' Bagaimana timbangan cinta dan benci karena Allah kepada orang tua kita yang masih belum mau sholat dengan berbagai alasan atau bahkan pernah berbuat kesyirikan boleh kita mutus hubungan dengannya lah kalau orang tua Allah katakan wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbuat berteman baik dengannya, tetap hormati karena itu orang tua kamu. Kamu nasihati kalau ini enggak boleh, dosa, syirik, begini-begini. Kalau dia tinggalkan sholat terangkan, itu penting rukun agama, yang Islam, kamu jelaskan dalil-dalilnya begini-begini. Takut sama Allah. Itu yang akan pertama ditanya dia Yomul Qiyamah dan seterusnya. Nah. Jangan diputus hubunganmu dengannya itu orang tuamu. Bagaimana dengan suami Ana? Bagaimana dengan suami Ana? Mantunya. Bolehkah melarang Ana untuk menolaknya ketika datang ke rumah Ana? Apa sih? Bagaimana dengan suami Ana? Bolehkah melarang Ana untuk menolaknya ketika datang ke rumah Ana? Menolak orang tuanya kalau yang dimaksud. Kalau seandainya merusak, artinya ini yang tanya sepertinya ukht dari akhwat kalau orang tua kamu merusak hubungan kamu dengan suamimu, yufsid. Nah, suamimu begini, begini, begini. Nah, alirannya keras, sesat, nggak benar, begini, begini. Mempengaruhi kamu, sehingga kamu benci dan bermusuhan dengan suamimu, bahkan tuntut untuk cerai dari suamimu. Kalau semacam itu merusak, yang jelas hubungan kamu dengan suamimu, boleh dan berhak suamimu men merintahkan untuk kamu tidak menerima orang tuamu di rumah suamimu. Demikian saya Ibnu Taimin sebutkan, kalau dia merusak. Kalau dia tidak, ya kamu perkirakan, minta izin dan keridhaan suamimu. Walaupun orang tuamu seperti tadi mungkin eh, nggak sholat atau ini ini sebatas menghormati dia sebagai orang tuamu. Minta keriduan kepada suamimu. apa batasan membatalkan wudhu ketika orang tersebut ngantuk. Ada sekian madhab tentunya di kalangan para fukoha. Allah Ta'ala alam yang e, mereka sebutkan Imam Iraqi menjelaskan kalau atau yang menjadi inti mungkin sebagian mereka mengatakan jika posisinya duduk tidak akan membatalkan jika posisinya begini membatalkan berbaring dan seterusnya tapi melihat apa yang Rasulullah SAW sebutkan al-ainan wika usah faida namatil ainan istatlaqal wi'a mata itu tali sah sah itu dubur yang di belakang maka jika itu tertidur matanya terlepas talinya. Artinya diibaratkan dubur itu seperti mulut kirbah. Kedua tempat air dari kulit itu di orang Arab ma'ruf. Tentunya mulut ini diikat dengan tali supaya airnya nggak tumpah. Nah, tali eh, tempat air ini dipermisalkan dubur talinya mata ini. Kalau matanya masih melek begini, it, ya, aman. Dia tahu kapan keluar angin atau tidak. Tapi jika dia tertidur, ibarat tadi lepas ikatannya, air tumpah. Kamu sudah nggak sadar. Dari situ mereka katakan eh, jika posisi atau keadaan tidurmu sampai kamu hilang, hilang kesadaran. Itu betul-betul kamu pulas walaupun posisi duduk. Seandainya misalnya di depan ini ada pena, diambil penamu bahkan kadang mungkin dari sakumu misalnya diambil, kamu nggak sadar udah karena sangat ngantuknya. Ada yang lewat, ada yang datang keluar, kamu nggak tahu sudah apa yang terjadi. Kalau sampai seperti itu, Allah alam batal wudukmu lakal wi'a. Karena kesadaran hilang saat itu. Wallahu alam. Eh. Anak sedang berputus asa dan anak tidak tahu dengan siapa anak harus berbagi. Suami anak mulai menjauh dari tuntutan agama, tuntunan agama banyak melakukan maksiat dan tidak peduli lagi akan adanya perintah dan larangan. Sudah tidak menganggap adanya wajibnya sholat berjamaah di masjid, meninggalkan sholat subuh. Suami Ana membenci semua orang, terutama para ikhwah. Suami Ana banyak bermain-main dan sama sekali tidak mengerti apa itu konsekuensi rumah tangga dan suami. Tidak peduli apa itu apa ini fungsi kepala keluarga nah, tolong nasihat apa yang harus anda lakukan nah Allahi kamu nasehati suami kamu dengan baik tentang yang kamu sampaikan tadi pentingnya tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga kewajiban dia sebagai suami, bapak dari anak-anaknya jika kamu punya anak. Jika semua itu tetap saja dia abaikan, tetap dia seperti itu, bahkan berat kalau memang betul kamu katakan tidak sholat, bermaksiat dan lain sebagainya, nasihat tidak didengarkan, ya kamu angkat kepada keluargamu, orang tuamu jika masih ada atau pamanmu atau kakakmu untuk menyampaikan ini dan membicarakan dengan keluarga suamimu untuk mereka rundingkan bagaimana ke depan rumah tanggamu kalau memang terus seperti itu ya mintalah pisah darinya bagaimana kamu menjadi istri di bawah seorang lelaki yang tidak sholat belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain la khaira tidak ada kebaikan padanya jika tidak ada perubahan setelah upaya nasihat dan seterusnya dan di sisi lain dekatlah kamu dengan para salihat wanita-wanita salihah para akhwat teman-temanmu atau ummahat ahlul khair sehingga kamu terhibur dan mendapat masukan, nasihat, ilmu dan yang semisal itu sehingga terjaga keimananmu tidak goyah, tidak stres menghadapi problem yang terjadi. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu warda salatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.